Alhamdulillah dengan nikmat dan pertolongan Allah Ta'ala dan petunjuknya Kita kembali duduk bersama dalam majlis ilmu Kita lanjutkan muhadarah kita Untuk kita berusaha memahami dan mengerti Bahawa betapa banyak buah daripada ketakwaan ketika diri kita mampu mewujudkan takwa dengan sebenar-benar takwa Allah sudah sampaikan tadi di dunia Allah akan bimbing kita dengan hidayah dan taufiknya Allah berikan furqan ilmu yang kita bisa membedakan antara hak dan batil sehingga seorang yang bertakwa terus berjalan di atas tauhid dan selamat dari syirik terus berjalan di atas sunnah dan selamat dari bid'ah karena dia hati-hati seperti petunjuk Nabi iyyakum wa muhdatsatil umur hati-hati kalian dari perkara yang baru dalam agama kulla muhdasatin bid'ah yang baru itulah bid'ah wa kulla bid'atin dolalah yang bid'ah itu sesat orang yang bertakwa hati-hati dalam perkara ini karena akan mengantarkan pada an nahar wal billah sehingga demikian pula orang yang bertakwa dengan bimbingan Allah dia selalu menjalankan ketaatan dia hindari kemaksiatan karena takut murka Allah Subhanahu wa taala dan dia istiqomah di atas kebenaran. Kemudian yang berikutnya orang yang sudah ada pada dirinya ketakwaan dia bisa rasakan buah yang berikut adalah konaah jiwanya sebab bukanlah dunia yang menjadi harapannya, cita-citanya, tapi akhirat yang menjadi harapan dirinya. Sehingga dia pun akan tenang walaupun sedikit dunia di tangannya. Begitu yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qada aflaha man aslama waruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atah sungguh benar-benar bahagia orang yang Allah anugerahkan baginya Islam dan Allah beri ia rizki yang cukup dan Allah jadikan jiwanya konaah. Bila kita renungkan ya ikhwah semua makhluk Allah sudah Allah cukupi rizkinya. Tinggal satu, kona'ah ndak jiwanya. Kita manusia semua sama. Allah jamin akan dicukupi rizkinya. Tinggal kona'ah ndak jiwa kita. Nah orang-orang yang bertakwa karena terbimbing dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala taufik Allah dia ah jiwanya sehingga dia cukup dengan karunia Allah dan ia tidak tomak kepada dunia tidak ambisi dan rakus dunia terasa cukup dalam jiwanya dengan karunia Allah maka inilah kekayaan yang sesungguhnya yang tidak dimiliki mereka para pemilik harta dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi bukan orang kaya itu yang bergelimang harta benda tapi orang kaya yang rasa cukup jiwanya sehingga dengan jiwa yang merasa cukup dan kecukupan dengan karunia Allah dia tidak akan hasad kepada orang lain dalam perkara dunia. Tidak akan iri dia, tidak akan dengki dia. Dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan apa yang dia terima dari Allah Ta'ala. Subhanallah ya barakallahu fikum. Ini yang sulit. Ada satu kisah yang mungkin perlu kita ambil teladan yaitu kisah Abu Kilabah. Dalam posisi dia punya tangan sudah putus. Kaki pun putus dua-duanya. Dia terbaring di masjid. Dan dia hanya berdoa. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah anugerahkan padaku kemampuan mensyukuri nikmatku yang kau anugerahkan padaku dan kelebihan yang engkau berikan padaku daripada yang lain sehingga ada seorang mendengarnya memperhatikannya orang yang seperti ini masih merasa dirinya diberi kelebihan dari yang lainnya sedangkan dilihat tangan tak ada dua-dua kaki tak ada dua-dua. Berarti tinggal apa? Badan kepala. Masih bersyukur kepada Allah dengan kelebihan yang diberikan padanya ditanya, "Wahai imam, ya atau tuan, orang tua, wahai syekh, apa yang kau dapati?" Engkau masih menganggap mendapatkan kelebihan dari yang lain Ditanya, adakah anakmu yang masih hidup? Dia katakan, selama ini anakku yang membantuku setiap kali waktu sholat dia datang untuk memudukan diriku. Carilah anakku. Ini sudah mau datang waktu. Dia belum kunjung datang. Maka orang ini pun membantu tanya informasi di mana anaknya ternyata anaknya diterkam harimau atau singa jenis itu dan meninggal. Ya. Ternyata ini orang ketika datang kepada orang tua ini, ya Syekh, sudah ternyata anakmu begini-begini. Dia bersyukur kepada Allah yang telah mengambilnya titipan yang ada pada dirinya. Tidak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhir. Subhanallah ya fillah barakallahu Dia bingung ini orang siapa Lalu datang orang-orang yang tidak mau sholat Dikatakan oh ini adalah Abu Kilabah Tokoh Ulama Di kalangan mereka Subhanallah ya fila barakallah fikum Ini artinya orang yang takwa kepada Allah Dengan nasib yang begini masih tenang jiwanya Kita loh ya tangan lengkap, kaki lengkap, pikiran masih sehat, badan kuat. Kok ngeluh hari-hari dengan masalah dunia, dunia, dunia dan dunia? Karena apa? Enggak pernah merasa cukup kayaknya. Sehingga perlulah kita kiranya berdoa kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Kita perlu berdoa ya Allah cukupi aku. Ya, dengan karuniamu. Jaga aku dari apa yang kau haramkan. Dan jangan sampai aku berharap kepada manusia. Ya. Untuk dicukupi oleh Allah saja. Doa yang biasa diajarkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar Allah taala mencukupkan kita dengan karunianya yang halal. Allah makfini bihlalika an haramik ya Allah cukupi aku dengan yang halal. Jauhkan dari yang haram wa agnini bifadlik. Ya, dan perkaya jiwaku dengan karuniamu. Jangan sampai aku tergantung pada manusia. Sebab ya fila barakallahu fikum kalau sampai kita tergantung dan berharap kepada manusia celaka kita. Manusia itu lemah dan terbatas kemampuannya. Sehingga orang-orang yang bertakwa jiwanya merdeka, tenang. Karena apa? Allah melindungi, Allah menjaga, Allah mencukupinya. Tawakalnya kepada Allah luar biasa. Dan ini ya barakallahu fikum kalau kita mau jujur. Semua ini akan muncul dalam seorang yang berpuasa. Dia bisa meluluhkan hatinya, merasakan bagaimana nasib orang-orang yang lemah ketika dia hari-hari lapar sehingga dia merasa syukur kepada Allah dia lapar karena puasa yang sebentar sudah ada makanan untuk buka syukurnya bertambah terus berikutnya ya fila barakallahu fikum orang-orang yang bertakwa itu akan merasakan buah dari ketakwaannya sebab dia dapatkan ilmu dari Allah furqan yang bisa membedakan antara hak dan batil dia akan memetik yaitu sifat hikmah bijaks, adil bahkan halim lembut santun akan didapatkan dengan takwanya nah ya fikum dia akan dengan tepat dalam berucap, tepat dalam bersikap. Karena terbimbing dengan ilmu. Dan inilah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bijak, paling hikmah dalam dakwahnya karena apa? Dibangun di atas basirah. Seperti Allah katakan dalam surat Yusuf 108, Kul hadhihi sabili ad'u Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sampaikan wahai Nabi, ini jalanku. Aku menyeru kalian manusia untuk ibadah kepada Allah ala basirah. Basirah di atas ilmu yang pasti, ilmu yakin, ainul yakin yang tak terbantahkan lagi. Na'yafila barakallahu fikum. Apa yang dibangun di atas ilmu pastinya akan lahir keadilan. Hikmah, bijak, dia akan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Orang yang bijak dia akan mengetahui segala sesuatu dan menempatkan sesuai dengan tempatnya. Bersikap pun tepat dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia marah, kapan dia harus lembut, memaafkan, ya. Dia akan melakukan dengan sikap yang tepat, sikap yang bijak. Dan lahir dari ketakwaannya pula sifat santun, lembut, ramah, seperti Allah katakan fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik di surat Ali Imran 159 ini Allah Azza wa Jalla sampaikan maka dengan rahmat dari Allah wahai Nabi engkau bersikap lembut santun ya ramah kepada mereka andaikan engkau fadl yakni jelek lisanmu ucapan-ucapanmu ghalidul qalbi kaku kasar hatimu faddu min haulik mereka manusia lari dari sisimu na'yafila barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kepada kita dengan ketakwaan ya yaitu basirah ketajaman dalam melihat sesuatu karena mendapatkan taufik dari Allah seperti para ulama dari kalangan ulama alus sunnah, dia dengan tajamnya ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya sehingga ia pun bisa mengambil langkah tepat menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Bisa jadi afila barakallahu fitnah terus semakin berat kita rasakan karena kurang takwanya kita. Nah, afila barakallahu fikum. Ini sifat hikmah tentu lahir dari ilmu. Maka orang-orang yang bertakwa akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla dalam bersikap dia akan bersikap tepat dalam memutuskan satu perkara pun demikian. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa beliau yang diajarkan kepada kita dari firman Allah ketika seorang sholat malam dia berdiri sholat tahajud ya dia baca doa wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira Rabbi adkhilni ya Allah Rabbku masukkan aku dengan cara masuk yang benar keluarkan aku dengan keluar cara yang keluar yang benar dan beri aku kekuasaan yang menolong yakni hujjat wal bayan kita mohon kepada Allah diberi bimbingan ilmu hujah, dalil, bayan yang tepat sehingga kita bisa memutuskan dengan benar, bisa memenangkan ini hak, ini yang batil. Itu kita mohon kepada Allah semata tentunya. Dan ini mengiringi sholat malam. Yaitu apa? Doa dalam sholat tahajud. Ini Allah sebutnya dalam Al-Quran buat kita contoh kita tiru doa beliau Rasulullah SAW. Sehingga beliau memutuskan sesuatu selalu tepat. Karena dapat bimbingan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya ya fila barakallahu fikum. Sifat lahir dari orang-orang yang bertakwa atau buah kebaikan yang bisa dipetiknya, yang dimilikinya, adalah menjadikannya lapang dada dan pemaaf. Ini adalah sifat orang-orang yang takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sampaikan dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Suratul Ali Imran. Ketika Allah menyeru wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh Uiddat lil muttaqin. Allah sampaikan bersegera kalian ayo untuk mendapatkan ampunan Allah. Bersegeralah untuk dapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi kata Allah. Allah siapkan bagi orang-orang yang takwa. Seperti apa mereka? Allah sebutkan di situ. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al ghidha wal afina anin nas. Orang yang takwa itu dia, dia akan selalu bisa dan mampu menginfakkan hartanya di jalan Allah baik saat-saat lapang atau saat-saat sempit. Saat lapang atau saat sempit. Karena orang yang bertakwa ini dia memiliki sifat apa? Ekonomis. Adil. Ya, di dalam lapang ataupun sempit dia bijak, adil. Dia ekonomis. Sehingga ketika dia sedikit masih bisa berbagi, banyak lebih banyak yang dia bagi. Tidak bakhil. Dia tahu di dalam hartanya ada hak yang harus diberikan pada yang lainnya dan ini yang akan membuat barokah dan cukup dia hidupnya. Ini orang yang bertakwa, tidak pernah takut miskin ketika dia berbagi dengan hartanya kepada yang lain. Dalam sempit atau lapang tetap dia mampu berbagi. Terus kadhimin al yang lebih besar lagi dia mampu menahan emosi saat marah, menggelora. Ya, dan inilah orang-orang takwa, orang-orang yang kuat. Wal afina 'anil nas, dia pemaaf pada manusia. Dalam satu hadis iyah barakallahu fikum, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita kaum mukminin di mana beliau ingatkan manakasat sadaqatun min malin tidaklah mengurangi sodako itu pada hartamu. Wa ma zadallahu bi'afwin dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah ya wa ma zadallahu 'abdan bi'afin, tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan memberi maaf illa izza kecuali mulia wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahullah tidaklah seorang bersifat tawadu karena Allah pasti Allah angkat derajatnya. Ini tiga perkara selalu beliau sebut bersamaan ini. Artinya beliau sebut secara bersamaan kenapa? Apa kaitannya satu dengan yang lainnya? Pertama, beliau sebut sodako itu nggak ngurangi hartamu. Ini yang harus kita luruskan dalam pikiran kita dan perasaan kita. Kebanyakannya manusia ketika disuruh sodakoh, diajak sodakoh, disuruh zakat, yang dipikir loh kok zakat nanti hartaku kurang panen sekian harus keluarkan sekian saya juga masih kurang hadirin itu adalah benak manusia menganggap zakat sodakoh mengurangi hartanya sehingga hapus pemikiran jelek ini. Suudon kepada Allah. Tidak, tidak ngurangi. Yang kau berikan di jalan Allah disodakokan itu kau simpan berarti. Yang ini kamu pakai buat keperluanmu dunia berarti habis. Entah jadi kotoran kau makan atau jadi pakaian usang kau buang habis. Ya untuk dibikin rumah hancur habis hartamu. Tapi yang kau infakkan itu yang tersimpan. Yang kedua, memberi maaf. Kadang orang ketika dia harus memberi maaf pada orang yang ngejek, orang menyakiti dirinya, dia merasa apa? Tidak mau. Tersinggung saya. Dia marah. Seakan-akan mengikuti emosinya lebih baik. Kalau dia maafkan nanti martabatnya jatuh. Sebaliknya padahal kalau Anda memberi maaf karena memang dia layak diberi ma diberi maaf oleh Anda akan mengangkat martabat Anda. Seperti Rasulullah SAW beliau tahu ini orang perlu dimaafkan, ini tidak. Sehingga orang yang dimaafkan itu menjadi tersentuh hatinya, tertegur jiwanya, cinta kepadanya, sehingga mau meluk agamanya. Ini beliau berikan kepada orang-orang dengan penuh hikmah. Tapi kita terkadang ingin memaafkan orang atau mau maafkan orang itu berat. Karena menganggap kita ini akan jatuh. Subhanallah ya ikhwah. Ingat ya, kalau ada orang itu ingin menjatuhkan kita, berarti yang namanya Anda tinggi, posisinya di atas dia. Maka dia ingin menjatuhkan Anda. Diganggu, diejek, dicaci. Nah kalau Anda yang posisi di atas ini kau tersinggung. Lalu terjun bebas melayani dia. Balik mencaci dia. Balik memaki dia. Kelahi jadinya Anda jatuh. Tapi kalau Anda sabar. Tidak ada pengaruhnya cercaan ini orang ejek-ejek kamu, yang penting kamu tidak melakukan apa yang dituduhkan, santai saja. Anda akan tetap mulia. Jangan berpikir kebalikannya. Karena tersinggung, marah, emosi tak terkontrol, jatuh Anda. Karena apa? Dia maukan itu. Ya, kejelekan sehingga jangan. Terus yang ketiga tadi tawadu. Orang bersifat tawadu itu cenderung apa kadang merasa dirinya tidak bermartabat harus dinasehati orang, terima nasihatnya orang, terima saran orang, terima kritik orang. Seakan dirinya ini tak ada ya nilai. Jangan. Justru Anda seketika teman-teman saudara memberi kritik saran untuk Anda, ini adalah teman-teman baik. Menginginkan kebaikan bagi dirimu Orang yang bersifat tawadu akan menghargai teman-temannya, saudaranya, menerima kebenaran yang datang darinya, sehingga akan Allah angkat. Tapi kalau Anda ada pada diri sendiri ada sombong akan menolak kebenaran yang datang dari Allah, meremehkan orang yang menyampaikan. Anda hancur, Anda jatuh di situ. Yang kata Nabi SAW, Salah Salasun muhlikat Tiga perkara membinasakanmu Pertama Suhun muta bahil kamu taati Kedua Hawan mutaba Hawa nafsu Kamu terus ikuti Yang ketiganya Ijabul mar'i binafsi Orang tuh bangga akan dirinya Ya ikhwah Apa yang kita banggakan Jangan pernah kita bangga ketika Allah berikan <coughs> kepada kita kelebihan dari yang lain dari sisi ilmu atau dari sisi harta atau rupa jangan pernah kita ujub dengan barang ini justru kita harus bersyukur kepada Allah dan gunakan sebaik mungkin karunia Allah untuk kebaikan di jalan Allah nah kalau kita mampu dan bisa memanfaatkan kesempatan yang seperti ini. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk terus beramal kebaikan. Ini kita akan dapatkan nikmat itu tetap bersama kita. Kata Allah, eh, kata Rasulullah SAW, Inna lillahi akwaman Allah memilih satu kaum yang bini amihi Yang orang ini dikhususkan Allah diberi kelebihan nikmat entah ilmu atau harta. Nah, selama orang ini memberikannya di jalan Allah dalam kebaikan, kebaikan, kebaikan, maka Allah kokohkan nikmat pada dia selalu. Tidak Allah pindah. Allah jaga. Nikmat terus ada pada dia. Tapi ketika dia menahannya, tidak menggunakannya untuk beramal kesempatan beramal kebaikan, maka Allah cabut nikmat ini dari dia Allah ganti yang lain. Macam antum mamanya dikasih ilmu. Tidak mau ngajarkan ilmu, bakhil dengan ilmu. Akhirnya antum tidak lagi ngajar diganti orang lain mau ngajar. Antum tertutup pintunya dan antum lupa ilmunya. Antum diberi harta banyak. Padahal masya Allah kalau mau gunakan untuk ta'awun dalam dakwah dalam tarbiyah terus terus terus terus Allah akan menjaga nikmat ini padamu. Tapi karena engkau ya berhenti menutup diri bahkan merasa jemu kok saya terus ditawun lagi saya lagi saya lagi anda nutup diri tidak mau lagi maka rezeki ini akan dicabut oleh Allah dipindahkan yang lain yang peduli hati-hati kita rugi tidak lagi seperti dulu cuma ngeluh aduh Dulu saya bisa begini, saya kenapa nggak bisa lagi? Ya karena salahmu sendiri. Tidak mensyukuri karunia Allah yang Allah anugerahkan. Sebab apa? Adanya ujub merasa diri sudah banyak berjasa, memberi jasa dalam agama. Jangan ya ikhwah. Barakallahu fikum. Makanya orang-orang yang dia takwa itu dia akan lapang dada, pemaaf, tidak emosional, dia akan bersikap hikmah. Na'yafila barakallahu fikum kata Rasulullah SAW juga dalam hadis yang sahih belum menghabarkan kepada kita inna minan nas nasan mafatihu lil khair maghaliq syarr wa inna minan nas nasan mafatihu syarr maghaliq lil khair fatuba liman ja'alallah mafatih al khair ala yadayhi Beliau bersabda yang artinya Sungguh kata Rasulullah SAW Allah subhanahu wa ta'ala ya, Telah menciptakan manusia itu Ada di antara manusia Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan dia pemegang kunci pembuka kebaikan Dan penutup kejelekan ada juga dari manusia, dia pemegang kunci, pembuka kejelekan dan penutup kebaikan. Menutup kebaikan, kebalikannya. Fatuba, bahagialah. Liman ja'alallah mafatihal khair. Bahagialah orang yang Allah jadikan dia kunci pembuka kebaikan di tangannya. Wa wailun liman ja'alallah celaka orang yang Allah jadikan mafatih syar ala yadaihi kunci pembuka keburukan di tangannya subhanallah ya barakallahu fikum orang yang bertakwa di mana dia berada akan menjadi kebaikan bagi dirinya saudaranya sesamanya yang ada sekelilingnya karena apa dengan takwanya akan mengajak orang pada kebaikan akan mengajarkan orang kebaikan, akan mengajak pada kebaikan dan akan mencontohkan kebaikan. Ini orang yang takwa. Tapi orang yang selain mereka entah itu fajir atau mubtadi, alul hawa di mana tempat akan menebarkan hawa nafsunya. Provokasi orang, ngajak orang, nyuruh orang berbuat maksiat, ngajak orang berbuat dosa, ngajari dosa, nyontoni dosa ini orang. Ya, sehingga bagi dia ini wail celaka. Di mana dia muncul ngajarkan bid'ah, ngajak kepada bid'ah, nyontoni bid'ah. eh ini celaka orang begini modelnya. Menambah dosa di mana-mana. Semakin banyak pengikut penggemarnya makin banyak tanggungan dosanya nantinya. Kenapa dia ngajarkan kejelekan? Ada orang yang dibikin begitu. Nah sekarang kita lihat diri kita ini yang mana? Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sehingga ya fila barakallahu fikum dengan ilmu yang Allah bimbing seorang yang bertakwa dia akan bersikap ya tepat lapang dada tidak emosional akan ajak orang pada yang baik. Nah, Kemudian yang berikutnya ikhwah <coughs> buah dari kesabaran atau seorang yang takwa. Saya ulangi, buah daripada takwa adalah melahirkan kesabaran pada pemiliknya. Dia akan sabar karena dia terbimbing dengan ilmu. Dia tidak tergesa-gesa. Seperti contoh Rasulullah SAW dengan para sahabat, antum lihat beda jauh sabarnya beliau dalam mendidik umat. Contoh saja yang gampang saya antum dengar. Ketika datang Badui kencing di masjid di pojokannya. Karena dia lihat itu kan Masjid Nabawi ketika itu hanya dinding-dinding ya, tembok dari batu bata mentah yang dinaungi dengan tutup pelepah kurma atau daun kurma. Dan lihat ini bangunan apa sudah. Dia kencing sembarang. Para sahabat marah. Tidak sabar melihatnya. Tapi Nabi biarkan kata beliau, da'u biarkan dia sampai selesai. Setelah selesai disuruhnya sahabat ambil air satu ember untuk menyiramnya dan dipanggil orang itu diajar dengan lembut, dengan santun oleh Nabi SAW. Sehingga bagaimana sikapnya beda kepada para sahabat dia lihat seperti itu. Yang kita lihat orang semakin berilmu, semakin bijak, semakin lembut, semakin santun, makin disuka orang. Tapi kalau memang kurang ilmu biasanya kurang sabar. Nah ini yang kadang tergesa-gesa. Sehingga kadang-kadang seperti dai yang masih baru-baru, muda-muda usianya, kadang-kadang wah semangat tinggi sehingga kadang-kadang main hantam kiri kanan. Sembarang saja kadang-kadang. Nah, ini yang bahaya. Ya. Tapi dengan para ulama yang hikmah, bijak, Masya Allah mereka dalam membimbing umat, mengarahkan umat dengan keilmuan yang cukup. Sabar keluar jadinya darinya. Siyafila barakallahu fikum. Allah katakan dalam surat At-Taubah 119, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, jadilah bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran itu juga buah daripada ketakwaan. Orang yang paling jujur, yang paling takwa itu Rasulullah SAW. Sehingga kalau seorang itu dia dusta, dusta, dusta, dusta, ini berarti tidak ada takwanya kepada Allah. Dia lalai kalau Allah mengawasinya, Allah melihatnya, sehingga dia berdusta. dusta. barakallahu fikum sebenarnya dia merasakan sendiri orang itu dusta nggak dusta itu akan beda dia sendiri sudah tahu sebenarnya Orang yang didustai aman, tenang karena merasa percaya kepada kita. Kita yang dusta, kita sendiri sebenarnya hatinya tidak tenang. Sebab dosa ini akan membuat hati selalu resah, gelisah. Ya. Dan orang ketika yang kita dustai tahu kita dusta, oh habis, kita nggak akan dipercaya lagi. Makanya lebar barakallahu fikum orang-orang yang takwa, sabar, jujur dan berikutnya adalah dia akan memetik keikhlasan. Dia miliki keikhlasan. Kenapa dia dapatkan dari takwanya? Keikhlasan selalu mudah dia dapatkan. Dia tidak perlu ya tasannu bikin-bikin. Tidak perlu dia pencitraan tidak perlu dia mencari pembelaan. Orang yang ikhlas subhanallah Allah yang jaga. Allah yang lindungi, Allah yang pelihara. Ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya, perbuatannya Allah jaga. Kalau ikhlas akan manfaat terus bagi umat manusia. Makanya ya barakallahu fikum ilmunya para ulama yang mereka ikhlas dalam menulis mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mereka mengajarkan ilmunya dengan ikhlas dampaknya luar biasa pengaruh kepada yang menerima luar biasa sehingga ketika seorang yang dia bertakwa kepada Allah dia mengajarkan kepada manusia yang lain ilmu itu pun akan mudah orang menerima seperti Rasulullah SAW ketika menyampaikan dengan keikhlasannya luar biasa, pengaruh kepada para sahabat, kepada umat yang mendengarnya. Dan yafila barakallahu fikum termasuk buah daripada takwa adalah tawadhu. Orang yang bertakwa akan memetik sifat ini menjadi miliknya atau dia akan memilikinya. Karena apa? Dia ikhlas, dia sabar, dia hikmah, dengan tawaduknya muncul di semuanya, didapatkannya. Dia orang yang mudah menerima kebenaran. Ini bedanya ikhwah. Beda antara sombong dan tawadu. Beda jauh. Sombong itu batrul haq wa humtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, dia meremehkan manusia. Sehingga orang yang sombong ini dia telah menganggap dirinya lebih tinggi dari Allah Azza wa Jalla kayak Fir'aun. Dia tolak kebenaran yang datang dari Nabi Musa alaihissalam. Dia menganggap dirinya lebih mulia, lebih tinggi. Begitu orang yang sombong menganggap dirinya lebih tinggi dari Allah sehingga kebenaran dia tolaknya. Dan dia menganggap dirinya lebih dari manusia yang lainnya sehingga dia remehkan orang lain. Ini orang yang sombong. Tapi orang yang tawadu dia terima selalu kebenaran karena dia memuliakan Allah yang menurunkan kebenaran. Dia terima datang dari Allah kebenaran ini. Dan dia hargai manusia yang menyampaikan, dia senang. Karena apa? Ada yang menegur, ada yang memperhatikan. Sehingga beda akibat mereka orang yang tawadhu dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong berakhir dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang tawadu di jannah yang tadi kami sampaikan dalam surat Al-Qasas 83 tadi. Tilka darul akhirah naj'alu walilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Wal akibatul lil muttaqin. Coba perhatikan orang-orang yang sombong seperti apa nasibnya. Ya fila barakallahu fikum dikatakan oleh Allah Ta'ala uh, Rasul SAW Yuksarul mutakabbirun mereka orang-orang yang sombong Allah kumpulkan nanti dari kiamat ya amsalidzur seperti semut yang halus kecil fi suratir rijal dalam bentuk seorang laki-laki yakhshahumudzul mereka diliputi dengan kerendahan kehinaan min kulli makan dari segala sisi yusakuna ila sijni fi jahannam mereka digiring menuju neraka dalam penjara dalam api neraka jahanam digiring menuju penjara. Penjara kan berarti terkurung dia. Di dalam neraka jahanam penjaranya namanya bulus. Dibikin dari api, atapnya, dindingnya, lantai semuanya. Baru yuskau namin usalati ahli nar dikasih minum dia dari kotoran penduduk neraka. Nanah, darah penduduk neraka yang ngalir dikasih janu untuk minuman dia naudzubillah min dalik Ini adalah orang-orang yang sombong. Makanya ya fila barakallahu fikum jangan ada di hati kita kesombongan sekecil apapun. Orang-orang yang takwa tidak ada sombong, yang ada tawadhu. Tunduk terima kebenaran. Karena sudah isya ya barakallahu fikum pertanyaan ini sudah masuk. Adan dulu sebentar baru coba kita jawab pertanyaannya. Begitu ya? Barakallahu fikum ya ikhwah. Inilah